Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di hadis yang ke-281 dari kitab Ismail Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi rahimallahu taala. dari As-Sa'id ibn Yazid dari Al-Muttalib ibn Abi Wada'ah As-Sahmi dari Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radallahu anha qalat Hafsah mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi subhat subhatihi subaha artinya salat sunnah mengerjakan sholat eh, dalam sholat sunnah beliau qaidan sambil duduk. Wa yakra'u surati dan beliau membaca surat wa yurattiluha dan membacanya dengan pelan hatta takuna atwala min atwala minha hatta takuna sehingga jadilah surat tersebut lebih panjang daripada yang paling panjang darinya. Hadis ini juga diatkan oleh Muslim. Berarti hadis yang sahih. Penjelasannya yang dimaksud dengan subuhah di sini adalah an-nafilah salat sunnah. Salat sunnah itu disebut subuhah karena di dalam salat sunnah terdapat tasbih. Maka penamaan salat sunnah dengan subuhah adalah mimba bi tasmiti syai' bi ba'di ajza'ihi menamai sesuatu dengan sebagian dari bagiannya. Maka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia salat sunnah sambil duduk. Wadalika dan itu terjadi Wadalika fi akhir hayatihi Di akhir kehidupan beliau Lama sakula Tatkala berat badan beliau Karena gemuk Maka Nabi lebih sering atau sering sholat sunnah sambil duduk sejak beliau tua dan gemuk. Maka beliau baca surat dan membacanya dengan tartil, tartil, tartil artinya pelan. Sehingga jadilah surat tersebut lebih panjang daripada yang lebih panjang darinya. Ini disebabkan karena tartil, karena bacanya pelan, tarosul sama pelan, wa tadabur dan dengan tadabur merenungkan maknanya. Maka jika beliau melewati ayat isinya adab, beliau berhenti untuk ta'awwadha minta perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan jika beliau melewati ayat isinya tasbih, beliau berhenti untuk bertasbih. Jika beliau uh, marah melewati ayat isinya rahmah, maka beliau akan berhenti minta ya, kepada Allah dari kasih sayangnya. Fatakunu suratu karena demikian cara bacanya maka jadilah surat tersebut bidalika gara-gara hal di atas atwala minallati atwala minha lebih panjang daripada surat yang lebih panjang darinya maka demikianlah kebiasaan Nabi dalam salat malam ini ketika membaca eh, Al-Quran baca surat ketemu ayat ada berhenti Ketemu ayat tentang neraka berhenti minta perlindungan dari neraka. Ketemu ayat surga kemudian berhenti dan berdoa minta kepada Allah agar bisa ya, agar bisa masuk surga. Demikian seterusnya. Dan ini hanya Nabi lakukan dalam salat malam dan tidak Nabi lakukan dalam salat fardu. Dan kaidah mengatakan masabata fin nafli yajuzu fil fardi apa yang Nabi lakukan dalam sholat sunnah, maka boleh-boleh saja seandainya ada orang yang melakukannya dalam sholat fardu, namun tidak dianjurkan. Namun tidak dianjurkan. Ya, sedangkan masabata fil fardi sabata fil nafli. Sedangkan apa yang Nabi lakukan dalam sholat fardu, maka itu satu hal yang dianjurkan untuk dilakukan dalam sholat sunnah. Kemudian uh, hadis selanjutnya dari Bunda Aisyah radhiallahu taala anha beliau menyampaikan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamut tidaklah meninggal dunia hatta kana aksaru salati sampai mayoritas salat sunnah Nabi dalam keadaan duduk. Fihi isi hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mayoritas salatnya sambil duduk ketika dekat dengan wafat beliau li'annahu kabura karena beliau telah jadi tua wasakula dan berat badannya karena gemuk. Kemudian dari Nafi dari Ibnu Umar radhiallahu anhu beliau mengatakan aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat sebelum duhur dan dua rakaat setelahnya. Dua rakaat setelah maghrib di rumahnya dan dua rakaat ba'dal isya yang Nabi kerjakan di rumahnya. Itu sini juga diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini, hadis ini isinya tentang solat rawatib. Sedangkan hadis-hadis sebelumnya itu tentang solat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam. Wasayat dan akan datang riwayat dari Ibnu Umar sama sama-sama dari Ibnu Umar menyebutkan dua rakaat sebelum subuh. Fahadihi asro rakaatin maka inilah sepuluh rakaat tusamma rawatib yang disebut dengan salat rawatib. Dan dia adalah rawatib yang sunnah mu'akadah. Yang pahalanya di sisi Allah adalah pahala yang besar. Ini, maka tentang rawatib yang statusnya sunnah mu'akadah itu diperselisihkan apakah 10 rakaat ataukah 12. Maka di sini kita jumpai di pendapat Pensara Sa'ad Razak yang berpandangan bahasanya sunnah, rawatib yang sunnah mu'akadah itu 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, kemudian dua rakaat ba'dal maghrib dan dua rakaat ba'dal isya. Ini, <clears throat> namun nanti e, dan ada pendapat yang lain berdasarkan riwayat yang lain yang menyampaikan bahasanya rawatib yang sunnah muakkadah itu 12 rakaat. Tambahannya adalah di duhur kebelah duhur 4 rakaat. Kebelah duhur 4 rakaat. Wasayati min hadis Aisyah dan akan datang dari hadis Aisyah radhiallahu anha bahwasanya Nabi salat sebelum duhur empat rakaat. Famin ahli ilmi maka di antara ulama man ada ulama yang hamala memaknai hal ini ala halain dengan dua keadaan. Maka terkadang Nabi salat qabliyah duhur itu empat rakaat sebagaimana versi Aisyah dan terkadang Qabliyah zuhur beliau dua rakaat sebagaimana riwayat Ibnu Umar. Kemudian dari Nafi dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma qala Ibnu Umar mengatakan ni Hafsatu. Hafsah yang merupakan saudaranya Ibnu Umar bercerita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yusalli rakaatain beliau salat dua rakaat ketika terbit fajar wa yunadil munadi dan berserulah penyeru yaitu beradalah muadzin. Catatan kaki hadis ini juz'un bagian dari hadis sebelumnya. Kalau Ayub, Ayub mengatakan wa urahu. Ura artinya menyangka. Kalau ara artinya yakin. Wa urahu dan aku menyangka bahasanya Ibnu Umar mengatakan bahasanya dua rakaat sebelum duhur itu dua sebelum subuh itu dua rakaat yang ringan alias cepat. Dan demikianlah realitanya. Dua kopiah e, subuh dianjurkan untuk dilakukan cepat dan tidak dipanjang-panjangkan. Dan tidak dipanjang-panjangkan namun yang dituntunkan yang dianjurkan adalah ringan dan cepat. Maka ada beberapa salat yang di salat sunnah yang dianjurkan untuk tidak dinikmati dan berlama-lama dengannya yaitu ya, qobliyah subuh kemudian uh, dan tahiyatul masjid saat khatib sudah ya, menyampaikan khutbah demikian juga uh, ya, setelah selesai tawaf dua rakaat setelah selesai tawaf. Demikian juga dua rakaat yang ringan setelah bangun tidur sebelum sholat tahajud. Maka itu di, di, dianjurkan untuk dikerjakan secara ringan alias cepat dan tidak disarankan untuk berlama-lama menikmatinya. Penjelasannya di isi hadis ini menyebutkan tentang sholat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat subuh. Yang ini dua rokat ini adalah mengenapkan sepuluh rokaat. Maka Ibnu Umar radhiallahu anhu Ra'a melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sebanyak delapan rokaat. Hmm. Wa akhbaratu ukhtuhu Iya, sedangkan saudaranya Ibnu Umar yaitu Habsah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan adanya rawatib, sholat rawatib yaitu kebeliah subuh. Kalau yang dilihat ilah Ibnu Umar sendiri delapan. Kemudian informasi dilengkapi berdasarkan keterangan saudarinya Habsah ada dua rakaat yang lain yaitu dua rakaat sebelum subuh. Lianna karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan dua rakaat sebelum subuh di rumahnya sehingga total informasi yang diketahui oleh Ibnu Umar ada sepuluh rakaat. Dan dua rakaat sebelum subuh ini dikerjakan oleh seorang muslim setelah terbit fajar dan setelah terdengarnya adanya muadzin untuk mengerjakan sholat subuh. Sebagaimana tadi di hadisnya dikatakan hina yatlu'u al-fajru dan yang sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi dalam dua rakaat sebelum subuh adalah dikerjakan ringan. Artinya layu tolak fihima, tidak dilama-lamakan. Dan yang sesuai dengan sunnah Nabi dalam dua rakaat tersebut hendaknya di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Dan terdapat dalam hadis Abu Darda dan Abu Dar radhiallahu anhumah yang ini dijumpai dalam jamak termiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Ibnu Adam Wahai Ibnu Adam irka'li salatlah untukku ikhlas untukku min awalin nahar di awal siang sebanyak empat rakaat akfika akhirahu. Aku akan cukupi engkau pada akhirnya, pada akhir pada akhir nahar. Di sini dikatakan At-Tirmidzi dan ulama berselisih pendapat tentang de, eh, maknanya empat rakaat itu kapan dan salat apa yang dimaksudkan. Kata Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad aku mendengar Syekh Islam Taimiyah rahimallahu taala menjelaskan hadis ini dengan mengatakan Bahasanya empat rakaat ini menurutku adalah sholat subuh dan kopliyahnya iya, Sholat subuh dan kopliyah sebelumnya. Namun ada yang memaknai bahasanya ya, salat di awal awalin nahar di sini maknanya sholat duha. Maknanya sholat duha. Nah. Namun jika awalun nahar yang betul-betul awal awalun nahar maka yang lebih tepat penjelasan Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala bahasa itu adalah qabliyah subuh dan wajibnya yaitu salat subuh. Dan seandainya Eh, makna hadis ini empat rakaat yang dimaksudkan adalah empat rakaat sholat duha, ya, maka yang dimaksud dengan aku cukupi akfika, aku cukupi dirimu di akhir nahar itu tidak mengharuskan maknanya kekayaan. Tidak mengharuskan maknanya adalah kekayaan. Ya, sebagian orang punya pandangan berdasarkan hadis ini bahasanya e, salat duha e, salat untuk e, membuka pintu kekayaan membuka pintu kekayaan empat rakaat salat duha empat rakaat salat duha maka eh, maka hal ini kita eh, bisa mbak kita respon dengan beberapa sisi. Yang pertama, di awalin nahar itu, sholat di awalin nahar itu apa maksudnya? Apakah itu sholat duha ataukah sholat subuh dengan kopliyahnya Maka itu mahalul bahas, itu pembahasan tersendiri. Kemudian yang kedua, aksika eh, akhiran nahar. Ya, apakah ini Eh, apakah itu kemudian pasti bisa dimaknai artinya kekayaan Ini juga pembahasan tersendiri dan dan tentu Uh, semata uh, kemudian jaminan akfika akhirah akhirahu yaitu akhirun nahar ya tidaklah tepat kalau diidentikan dengan kekayaan walladhi yukrimuhullah maka orang yang Allah muliakan maka dia akan mengerjakan di awal pagi sholat subuh dan dia sholat sebelum sholat subuh, sholat sunnah yaitu qabliyah subuh. Maka orang ini yukfa akan dicukupi an-naharakul lahu di seluruh siangnya. Ini adalah ganjaran yang besar. Tidaklah sepatutnya seorang yang berakal di, membuang dan menelantarkan pahala yang demikian besar ala nafsihi sehingga dia menjadi orang yang tidak mendapatkannya. Kemudian dari Maimun ibn Mahran dari Ibnu Umar radhiallahu anhu beliau mengatakan, aku merekam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat. Dua rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan dan Hafsah bercerita kepadaku adanya dua rakaat di waktu pagi yaitu dua rakaat qabliyah subuh walam akun arahuma minan nabi sallallahu alaihi wasallam namun aku belum pernah melihat sendiri nabi mengerjakannya ya maka hadis um, Ibnu Umar fihi isinya isi hadis ini adalah uh, menggabungkan dua hadis yang telah lewat dan sini ditegaskan oleh Ibnu Umar bahasanya beliau belum pernah melihat Nabi mengerjakan sholat qabliyah subuh ini ya, secara langsung. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya di dalam rumah. Maka istri Nabi lah yang bisa menceritakan secara ya, detail dan pasti. Kemudian hadis selanjutnya dari Khalid Al-Hadza. Yeah. Hadza makna asalnya adalah tukang sepatu. Tukang sepatu. Namun e, namun ini adalah nisbah yang tidak ini, tidak sebagaimana zahirnya. Maka Khalid ini disebut al-hadza bukan karena pekerjaan beliau tukang sepatu. Namun Khalid ini disebut al-hadza karena beliau bergaul dengan para tukang sepatu. Nah. karena beliau suka duduk nemeni tukang sepatu. Iya, dan berada di tempatnya tukang sepatu meskipun beliau bukan tukang sepatu. Hmm. Dari Abdullah bin Syaqiq dia mengatakan aku bertanya kepada Aisyah tentang salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lantas mengatakan karena yusali qabla duhri rokaatain. Ya, Nabi salat sebelum duhur dua rakaat dan setelah duhur dua rakaat, setelah maghrib dua rakaat, Wabakdal dal isya dan setelah isya dua rakaat dan sebelum subuh dua rakaat. Maka di sini dari hadis dari Ibunda Aisyah. Di hadis riwayat di riwayat ini Aisyah menyebutkan sepuluh rakaat dan terdapat dalam riwayat yang lain yang ada dalam Sahih Muslim dengan redaksi karena yusalli fi baiti adalah Nabi sholat di rumahku sebelum duhur empat rakaat. Thumma yakhruju kemudian keluar dari rumah, fayusalli binas, kemudian sholat, jadi imam, memimpin para sahabat. Kemudian beliau masuk kembali ke rumahku dan sholat dua rakaat. Wa al-mahfudhu dan inilah yang terekam dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha. Sehingga al-majmu' totalnya ada 12 rakaat. Ya, tentang Salat sunnah dua rakaat sebelum duhur dalilnya juga terdapat dalam hadis Ibnu Umar yang telah lewat. Dan masing-masing dari keduanya Ibunda Aisyah dan Ibnu Umar menceritakan apa yang beliau lihat. Sehingga manakah yang benar? Apakah sebelum duhur itu empat rakaat ataukah dua rakaat? Apakah empat rakaat sebagaimana versi riwayat Ibunda Aisyah dalam salah satu dari dua versinya ataukah sebelum duhur Nabi itu dua rakaat sebagaimana versi Ibnu Umar dan riwayat Ibunda Aisyah di versi yang lain maka yang benar yuhmal ala halaini mukhtalifain kita maknai dengan dua kondisi dan dua kasus yang berbeda sehingga kita simpulkan terkadang Nabi sholat dua rakaat ya, sebelum duhur wa ukhra dan terkadang yang lain yusali arba'an Nabi salat empat rakaat sebelum duhur. Atau yumal kita maknai dengan dua tempat yang berbeda. Sehingga kesimpulannya Nabi mengerjakan kalau di rumah maka Nabi kerjakan empat rakaat dan jika di masjid sehingga bisa dilihat oleh Ibnu Umar dan yang lain maka qobliyah duhur yang Nabi kerjakan dua rakaat. Dan terdapat dalam saya Muslim dari Ummu Habibah Romlah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala radhiyallahu anha. Yeah. Dan dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Abu Sufyan. Dan uh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Habibah, Ummu Habibah posisinya di Habasyah dan beliau uh, maka dan yang menikahkan adalah Raja Habasyah. Ini jadi walinya. <clears throat> Ya, dari ibunda Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan radhiallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ma min abdin tidak ada, tidaklah seorang hamba muslim yang sholatnya ikhlas karena Allah setiap hari sebanyak 12 rakaat dan 12 rakaat itu adalah sholat tatawuk dan bukan fardu kecuali Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di surga. Nah hadis Ummu Habibah ini seragam dengan hadis Aisyah dalam riwayat Muslim. Yaitu 12 berarti duhurnya 4 rakaat. Atau qabliyah duhurnya 4 rakaat. Maka yang bagi sepatunya seorang muslim antusias untuk melaksanakan 12 atau 10 rakaat ini liyanala hadzal ajrul azim supaya mendapatkan ganjaran yang besar. Maka beliau akhiri ya, uraian panjang lebarnya bahasanya yang paling penting dari pelajaran ini bukanlah wawasan dan pengetahuan. Namun yang paling penting adalah amal dan praktek. Nih Amal dan praktek. Bagaimanakah kita mengamalkan dan mempraktekkan 12 atau 10 rakaat salat rawatib sunnah muakada yang dikerjakan oleh Nabi kita yang mulia Alaihissalam? salatu wassalam. Ya, kemudian dari Asif ibn Damrah, dia mengatakan kami bertanya kepada Ali tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di siang hari. Fakal maka jawaban Ali, sesungguhnya kalian tidak akan mampu melakukannya. E, maka kami katakan, man atau kami minna salah siapa saja yang mampu dari kami akan mengerjakannya. Maka Ali mengatakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika matahari minhahuna posisinya di sini sebagaimana posisi matahari minhuna di situ ketika sholat ketika waktu asar. Maka berarti sebelum matahari di tengah-tengah. Sholat rokaatain maka Nabi sholat dua rakaat. Wa idza kanat isamtu jika matahari min hahuna di sini sebagaimana posisi matahari di situ saat duhur. Duhur tentu geser ke barat sedikit. Kalau ini berarti posisinya sebelum tengah-tengah sedikit. Salat arba'at Nabi salat empat rakaat. Nabi juga salat sebelum duhur empat rakaat. Setelah duhur dua rakaat. Sebelum asar empat rakaat. Yafsilu baina kulli rakaatain yang Nabi pisah di antara setiap dua rakaat tersebut dengan ucapan salam. Salam untuk para malaikat yang mukarabin yang dekat dengan Allah dan para nabi dan orang yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Di sini juga diatkan oleh At-Tirmidzi di jaminya. Ya kami bertanya kepada Ali tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di siang hari. Maka pertanyaan ini dan semisal dan semisalnya menunjukkan semangat salaf rahimallahu taala untuk mengetahui tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan dalam rangka berteori dan berwacana non min ajlil iktidai untuk diamalkan dan diteladani sallallahu alaihi wasallam maka Ali mengatakan kalian tidak akan mampu melakukannya dari sisi rutinnya dan khusyuknya dan sempurnanya salatnya dan sempurnanya dan sempurna dalam masalah merutinkannya dan memberikan perhatian dengannya. Maka kami katakan siapa yang mampu dari kami akan mengerjakannya. Artinya ar semangat untuk mengetahui hal tersebut itu qaimah ada. Dan siapa yang mampu melakukan hal itu di antara kami, salah dia akan mengerjakannya. Sehingga dia beruntung dengan ganjarannya dan pahalanya. Maka Ali mengatakan jika posisi matahari di sini sambil beliau berisyarat ke arah timur, sebagaimana posisi matahari di situ, yaitu di arah barat, ya, indal asr saat asar. Artinya jika posisi matahari ketika dia di timur seperti posisinya matahari saat dia berada di posisi barat ketika asar maka yang dimaksudkan adalah waktu duha. Maka di waktu duha Nabi sholat dua rakaat, yaitu dua rakaat sholat duha. Maka di sini menunjukkan kalau Nabi mengerjakan sholat duha. Jika kalah hadis ini sahih, maka berarti sholat duha itu dasarnya adalah sunnah kauliyah dan fi'liyah. Sunnah kauliyah dan sunnah fi'liyah. Itu ucapan Nabi tentang keutamaan sholat duha dan wasiat Nabi kepada sejumlah sahabat untuk mengerjakan sholat duha ditambah Nabi mengerjakannya. Dan jika matahari posisinya di sini yaitu di arah timur seperti posisinya di situ ketika duhur. Artinya berarti posisi matahari kebelah zawal. Maka Nabi sholat empat rakaat Ya. ya, dan yang dimaksud dengan empat rakaat di sini sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian pensarah. Pensarah hadis ini adalah salatul awabin. Ya, itulah salat duha yang tu salat dikerjakan ketika anak-anak onta kepanasan. Karena mereka di ya, ketika pagi itu duduk menderum, ya, bermalas-malas, nanti sampai tanah dan pasir itu panas, terik. Ya, ketika tanah itu sudah panas, pasir itu sudah panas, ya, maka anak-anak unta ini dan berdiri. Nah, sholat duha di waktu ini Nabi sebut dalam hadis dengan sebutan sholatul awabin. Sholatnya orang yang sungguh-sungguh serius niat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat orang yang ya, memang betul-betul eh, akhirat itu telah jadi orientasi hidupnya. Karena ini asik-asiknya kerja. Ya, karena ini di jam asik-asiknya beraktivitas. Kurang lebih jam 11. Ya, kurang lebih jam 11 siang Nih, maka orang kerja lagi asik-asiknya. maka orang yang ya, sedang semangat-semangatnya cari duit, nah, tentu menyisikan uh, eh, waktu ini untuk untuk berhenti dan sholat satu hal yang nih, tidak mampu dia kerjakan. Namun orang yang memang sholat itu jadi pikirannya, berpikir mengingat Allah itu jadi pusat perhatiannya, maka dia mampu untuk e, menyisihkan waktu untuk berhenti mengerjakan e, mengerjakannya. Oleh karena itu Nabi sebut salat duha saat termadul fisal, saat anak-anak unta itu kepanasan sehingga berdiri karena pasir terasa panas, itu Nabi sebut dengan sebutan salatul awabin. Ini salatnya orang yang memang serius dan bersungguh sungguh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhu fi duha ini semua dikerjakan di waktu duha. Maka tadi di awal duha Nabi salat kemudian ketika di waktu afdolnya salat duha Nabi juga kembali salat duha. Kemudian Nabi salat sebelum duha empat rakaat. Yusalli maka, maka Nabi salat setelah azan duhur sebelum iqamah sebanyak empat rakaat. Inilah rawatib duhur. Dan ini mencocoki dua hadis yang telah lewat, hadis Ibunda Aisyah dan hadis Ummu Habibah. Yang mengatakan kalau Nabi mengerjakan empat rakaat sebelum duhur. Kemudian dua rakaat setelah duhur. Artinya Nabi sholat setelah duhur sebanyak dua rakaat. Kemudian sebelum asar empat rakaat. Dan sebelum asar empat rakaat ini bukanlah rawatib, maksudnya bukan rawatib yang sunnah muakkadah. Waqat warada fiha dan tentang empat rakaat sebelum asar ini terdapat fadlun azim. Keutamaan yang besar sebagian dalam hadis yang diatkan Imam Ahmad dan yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan rahimahullah imra'an sholat kebelal asri arba'an. Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada seorang yang sholat empat rakaat sebelum asar. Dan hadis ini uh, e, kelima Imam Ahmad, demikian juga diatkan oleh Abu Dawud. Nah, dalam riwayat Abu Dawud ada dua versi riwayat. Ada yang mengatakan Nabi itu asar sebelum sholat asar sholat dua rakaat. Kemudian versi yang kedua ini sebelum asar empat rakaat. Ya, namun Al-Albani menilai bahasanya riwayat dua rakaat sebelum asar itu riwayat yang sah. Riwayat yang taif. Sehingga riwayat yang kuat itu empat rakaat sebelum asar. Yang ini statusnya adalah sholat sunnah ghair muakkadah. Kemudian e, Nabi empat rakaat tersebut Nabi pisah per dua rakaat dengan doa, ucapan e, keselamatan untuk malaikat dan para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka yaitu orang beriman laki-laki ya baik dari, e, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Ya, tapi dimungkinkan bahasa yang dimaksud dengan salam di sini adalah tasyahud awal. Yaitu bacaan tasyahud awal, bacaan tasyahud assalamu alayka ya nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. salihin Karena kalimat ini mencakup para malaikat dan orang-orang semua orang soleh dari hamba-hamba Allah. Kemungkinan yang kedua yang dimaksud dengan taslim dalam hadis ini adalah yang terwujud dengan dengannya selesainya sholat. Karena sholat itu tahrimnya, pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah ucapan salam. Maka takbirnya disebut takbiratul ihram. Karena itu adalah takbir yang mengharamkan. Sehingga haramlah berbagai macam perbuatan yang sebelumnya halal. Dan ucapan salam itu disebut taslim, artinya penghalal yang membuat halal. Karena dengan ucapan salam maka halallah. Ya, maka diperbolehkan sejumlah hal yang tidak boleh dilakukan ketika sholat. Artinya Nabi mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Dari dua kemungkinan ini, kemungkinan yang kedua adalah audah wal akrab. Menurut pensarah itu yang lebih jelas dan lebih dekat. Wa yadulu alaihi dan ini didukung oleh zahir rentetan kalimat yang bunyinya Nabi pisahkan di antara dua rakaat dengan ucapan salam. Ditambah hadis yang lewat bahasanya salat malam dua rakaat salam dua rakaat salam dan nirat yang lain salatul laili wan nahari matna matna salat sunnah di malam hari dan di siang hari itu dua rakaat salam dua rakaat salam artinya Nabi memisahkan di antara dua rakaat tersebut dengan ucapan salam ke kanan dan salam ke kiri meskipun makna yang pertama juga makna yang muhtamil makna yang mungkin dan tidaklah uh, bisa kita salahkan orang yang memaknainya dengan makna yang pertama. Demikian kita lanjutkan ba'da isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wa alhamdulillahi rabbil alamin.